Bismillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin قد بدائرة الحبيب الذي له الآيات الباهرة والمنن المتكاثرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي لم تزل ألسنتنا له ذاكرة ولمعروفه شاكرة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن واله وناصره الحمد لله Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul dan meneruskan pembacaan kitab Al-Hikam di Masjid As-Sikaf ini. Kita lanjut kepada kalimat hikmah berikutnya. Wa qala radhiyallahu anhu dan berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad semoga Allah meridhoinya. Ar-ridha bil qadha'i yantafi ma'ahul i'tiradu 'ala Allah wa yabqa ma'ahu at-talabu lima yanbaghi ay yutlab wal harabu mimma anhu yuhrab ar-ridha bil qada'i ridha merasa ridha dan merasa rela dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala yantafi ma'ahul i'tiradu 'ala Allah maka menghilangkan sifat rasa protes kepada Allah Subhanahu wa taala wa yabqa ma'ahu at-talabu lima yanbaghi ayutlab dan ada bersama ridho kepada kodok tersebut itu berusaha kepada apa-apa yang harus diusahakan wal harabu mimma anhu yuhrab dan menghindari apa-apa yang harus dihindari. Gambarannya begini. Seseorang apabila dia ridha dengan ketentuan Allah berarti dia tidak akan menentang atau protes kepada Allah. Dan juga apabila dia sudah ridho dengan ketentuannya Allah, dia tetap berusaha apa yang harus dilakukan dan tetap menghindari apa yang harus dihindari. Ini yang namanya ridho dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Orang ridho dengan ketentuannya Allah yang berupa sakit misalkan. Ridho dengan ketentuan yang berupa sakit. Berarti ketika dia dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan protes. Kemudian kalau sudah dikasih sakit, dia tetap berusaha apa yang harus dilakukan. Cari obat misalkan, atau pergi ke dokter, tetap ada usahanya. Dan dia juga harus menghindari apa-apa yang harus dihindari. Kalau misalkan sakitnya pantangannya tidak boleh makan sesuatu yang berkolesterol tinggi, berarti ketika sakit dia jangan makan sesuatu yang berkolesterol tinggi ini gambarannya ridho kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalkan seseorang kita ini misalkan sama Allah ditentukan kita ini sebagai orang yang nggak tahu apa-apa. Orang yang bodoh misalkan. Gimana tindakan kita? Oh, saya ridho dengan ketentuannya Allah, saya tidak mau protes. Saya tidak mau belajar sudah, saya sudah ridho, sudah dijadikan orang seperti ini sudah ridho. Bukan gitu. Ketika dia merasa ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak protes, kemudian dia mengerjakan apa-apa yang harusnya dikerjakan. Ditakdirkan atau ditentukan sebagai orang yang sakit seperti tadi, usahanya berobat. Ditakdirkan atau ditentukan sebagai orang yang tidak mengetahui apa-apa, berarti usahanya harus belajar tetap ketika seseorang sudah merasa ridho tetap dia harus ada usahanya tidak boleh kita alasan ini sudah takdir daripada Allah kita nggak usah usaha kan sudah Allah yang menentukan ini salah pemahaman yang keliru demikian ini kita ditakdirkan misalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang miskin apa terus kita nggak kerja saya sudah puas dengan ketentuan Allah saya mau jadi orang miskin aja bukan ini tuntunannya kita ridho dengan ketentuannya Allah tapi kita tetap berusaha pernah di zaman Sayyidina Umar waktu itu mau mengadakan penaklukan daerah ke negeri Syam sampai ketika akan masuk ke sebuah kota kaum pasukan kaum muslim ini berdiri di pinggir kota, berkemah di pinggir kota. Waktu itu mereka kalau mau masuk ke sebuah kota ini cari kabar tentang kota tersebut. Ini ada apa di kota ini? Kekuatannya seberapa? Kirim mata-mata. Ternyata di kota tersebut sedang ada wabah penyakit, penyakit yang menular. Kemudian bingung ini, pasukan kaum muslimin. Sekelompok ada yang bilang, wah kalau ada penyakit kita jangan cari penyakit, kita lebih baik menghindar cari daerah yang lain. Kemudian ada juga yang berpendapat lain. Loh, jangan menentang dari takdirnya Allah, ayo kita hadapi, masuk ke kota tersebut. Masuk kita mau lari dari takdirnya Allah. Kan kita harus menguasai daerah tersebut. Daerah di dekat kota Syam ini terjadi perdebatan. Sampai akhirnya permasalahan diangkat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya sama Sayyidina Umar, tanya mereka sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ini sekarang ada satu daerah terkena penyakit Gimana? Kita masuk ke daerah ini atau kita menghindar cari daerah yang lain? Kata Sayyidina Umar, oh kita menghindar cari daerah yang lain, jangan masuk ke daerah yang berpenyakit. Oh ya sudah, mereka setuju. Yang sebagian setuju. Yang sebagian lagi merasa nggak setuju. Mereka bertanya sama Sayyidina Umar, "Afiroron min qadarillah? Apa kita ini mau lari dari takdirnya Allah?" Kan kata Sayyidina Umar, Duh, kita ini tidak tertarik dari takdirnya Allah. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita ini lari dari takdirnya Allah yang jelek menuju takdirnya Allah yang baik. Gini, ketika kita memaksa masuk kota tersebut kata Sayyidina Umar, berarti kita menuju takdirnya Allah berupa sakit. Tapi ketika kita menghindari kota tersebut berarti kita menuju takdirnya Allah juga yang berupa sehat dikasih gambaran lagi sama Sayyidina Umar kalau seandainya di hadapan kamu ada dua padang pasir yang satu ada dua padang rumput yang satu rumputnya kering-kering yang satu rumputnya bagus kalau kamu punya gembalaan kamu gembalakan di mana? di yang rumputnya kering atau di padang yang rumputnya bagus pasti di padang yang rumputnya bagus ini bukan lari dari takdir Allah justru kita cari sesuatu harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik ini tugasnya kita bukan kalau ada sesuatu yang buruk kemudian pasrah lain setelah peristiwa itu Sayyidina Umar bingung. Akhirnya kaum muslimin semuanya sepakat. Tapi Sayyidina Umar sendiri masih bingung. Ini bagaimana tindakan yang seharusnya? Apakah kita ini harus menerobos atau kita ini harus menghindar? Masih bingung Sayyidina Umar. Ketika kembali ke Madinah, ketemu dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat, pemuka sahabat juga. Sahabat yang punya kedudukan Sayyidina Umar tanya, "Wahai Abdurrahman bin Auf, ada masalah yang demikian, demikian, demikian, demikian, kemudian saya putusi dengan demikian. Apakah ini berarti saya menentang takdirnya Allah?" Kata Abdurrahman bin Auf, tidak. betul tindakan kamu." Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iza sami'atum bihi bi'aradin fala takdumu alaihi." wa idza waqa'a bi ardin wa antum fi biha fala takhruju firaran minhu apabila kamu mendengar ada suatu wabah penyakit di sebuah daerah kamu jangan datang ke situ dan apabila kamu tinggal di sebuah daerah dan daerah tempat tinggal kamu terkena wabah penyakit, kamu jangan keluar dari situ. Kenapa? takutnya kamu sudah terkena, kamu sudah terkena wabah penyakit kalau kamu keluar dari daerah tersebut ke daerah yang lain malah bawa penyakit ke daerah yang lain oleh karena itu jangan pernah menentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala kita harus ridho tapi kita juga harus berusaha makom kedudukan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ini apabila digambarkan di antara kaum sufi ini makom yang ter, termasuk makom yang tinggi orang yang bisa ridho dengan semua ketetapannya Allah berarti dia orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh maka mereka ini khairul bariyah adalah sekelompok manusia yang paling baik jazaohum inda rabbihim jannatu adnin maka balasan orang-orang yang terbaik di sisi Tuhannya apa balasannya? jannatu adnin, surga Aden. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai dari air yang jernih, ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamr. Tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada dan mereka kekal berada di surga selama-lamanya radhiyallahu anhum wa an Allah ridha kepada mereka wa anhu dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala Allah ridha kepada mereka kenapa karena mereka beriman karena mereka beramal soleh dan karena mereka ridho terhadap ketentuannya Allah waradhu anhu mereka orang-orang yang baik ini juga ridho kepada Allah di dunia mereka ridho dengan ketentuannya Allah dan nanti di akhirat mereka ridho dengan balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala Dzalika liman khasyya rabbah untuk siapa kedudukan yang semacam ini? Apakah untuk semua orang? Apakah untuk orang yang sering bermaksiat? Apakah untuk orang yang jarang mengerjakan taat? Dzalika liman khasyarabah. Kedudukan yang semacam ini liman khasyarabah buat orang-orang yang merasa takut kepada Tuhannya. Jadi kuncinya terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala semua yang terjadi pada diri kita ini sudah diatur oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, "Qadartul maqadira wa dabartu tadbira wa ahkamtu sun'a faman radhiya falahu ridha minni hatta yalqani wa man sakhita falahu sukhtu minni hatta yalqani." Kata Allah, aku ini sudah mengatur segalanya. Apa yang terjadi pada diri manusia semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikapnya manusia? Faman radhiya falahu ridha minni hatta yalqani. Barang siapa yang ridho dengan aturanku, maka dia akan mendapatkan keridhoanku sampai nanti dia bertemu dengan aku. Waman sakita dan barang siapa yang merasa marah atau merasa protes atau merasa nggak senang. Falahu sukhatu minni hatta yalqani. Maka dia akan mendapatkan murkaku sampai nanti dia bertemu dengan aku. Jadi intinya terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mentakdirkan sesuatu, itu pasti yang terbaik kalau orang dikasih kaya sama Allah berarti ada hikmahnya kalau orang dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa taala berarti juga ada hikmahnya mungkin kalau si miskin ini dikasih kekayaan sama Allah mungkin dia nggak bisa mensyukuri nikmat tersebut akhirnya malah kufur nikmat malah bisa masuk neraka nanti Semua sudah diatur oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana tindakan kita? Terima takdirnya Allah. Tapi kita tetap berusaha. Jadi ketika kita kena musibah, tindakannya kita itu bukan justru pasrah habis itu tidak berbuat apa-apa, tapi kita ini harus bangkit, harus menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Seseorang misalkan waliadzubillah min dalik terkena musibah mungkin pekerjaannya yang sudah dirintis sama dia usahanya hancur dalam jangka waktu seketika gimana sikapnya seharusnya Kemudian kita semuanya dijauhkan dari ujian yang mana kita nggak mampu untuk menanggungnya insya Allah gimana sikap seharus yang harus dilakukan oleh orang tersebut ketika usaha yang dirintis hancur sikap yang pertama jangan protes sama Allah ini ketentuannya Allah Sikap yang kedua, ayo bangkit dan berusaha dengan cara yang halal. Ini terima takdirnya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya dimisalkan takdirnya Allah ini semuanya pasti akan berujung kepada kebaikan. Kalau ada tepung misalkan, kita makan tepung enak enggak rasanya? Tidak enak ya? Makan mentega, enak tidak? Tidak enak. Makan telur yang masih mentah, enak tidak? Tidak enak. Tapi semuanya ini kalau dicampur yang tidak enak, tidak enak ini jadi satu, jadinya roti yang enak. Begitu juga apabila datang ujian, ujian, ujian, pasti nanti akan datang kesenangan, kesenangan, kesenangan yang lebih daripada ujiannya. Dalam Al-Quran, fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini kalau kita baca terjemahnya aja secara letterlek itu berarti kalau orang mengalami kesulitan pasti ada kemudahan. Nanti kalau mengalami kesulitan lagi pasti ada kemudahan. Ini kalau membaca terjemahnya. Tapi kalau kita memahami tafsirnya secara kaidah bahasa Arab itu makna daripada dua ayat ini adalah dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Kok bisa Ustadz? Gini, kata-kata kesulitan itu al usro Kata-kata kemudahan artinya yusra. Kenapa ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Bukan fa inna ma'al usri al yusra. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau ada kata-kata di dalam bahasa Arab itu menggunakan alif lam berarti kata tersebut namanya isim ma'rifat kata benda ada alif lam di depannya namanya isim ma'rifat kalau isim ma'rifat ini diulangi dua kali berarti yang kedua itu yang pertama tapi kalau tidak pakai alif lam ada kata benda nggak pakai alif lam namanya isim nakiroh Kalau istilah Nakhirah ini berulang-ulang, berarti yang satu dengan yang lainnya ini lain. Nah, kata in, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata-kata kesulitan al usri pakai alif lam kan dua-duanya. Berarti maksudnya satu kesulitan. Kata Yusro kemudahan nggak pakai alif lam. Berarti apabila seseorang mengalami satu kesulitan, dia akan memperoleh dua kemudahan yang berbeda. Sabar dengan satu musibah, sama Allah diganti dengan dua kemudahan dan dua kesuksesan. Dua kemudahan atau dua kesuksesan. Ini. Apabila kita mendapatkan kesulitan, jangan merasa protes atau merasa sumpah atau merasa putus asa. Kita tunggu. Insya Allah setelah ini akan datang dua kemudahan. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Memang ridho ketika mendapatkan musibah ini memang gak gampang. Gak semua orangnya bisa. Bahkan seorang sufiah perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah, itu ditanya, Mata yakunul abdu radiyan?" Kapan seorang hamba ini dianggap dia ini ridha kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah Idza sarradhul musibah kama sarrathun ni'mah. Kalau musibah ini datang sama dia, itu dia bergembira sebagaimana datangnya nikmat kepada dia. Jadi kena musibah sama dapat nikmat, bahagianya ini sama. Kita kalau tahu-tahu dapat dikasih sama orang uang satu juta, bahagia enggak? Bahagia kan? Kemudian ketika kita kecopetan satu juta, sedih enggak? Sedih, berarti belum ridho. Orang yang punya makom ridho itu, gambarannya apabila dia kecopetan dicuri uangnya satu juta, ini sama rasa bahagianya ketika dia mendapatkan rezeki berupa uang satu juta kalau sudah bisa demikian berarti dia hamba yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang soleh itu apabila mereka ini nggak mendapatkan musibah malah mereka ini bingung saya kok tidak dapat musibah ya jangan-jangan Allah sudah nggak cinta lagi sama saya orang-orang yang soleh ini kita kalau mau niru makomnya kita masih jauh belum bisa niru ini mereka kalau tidak dapat musibah ini malah bingung jangan-jangan Allah lupa sama kita kok kita nggak dapat ujian dan mereka ini kalau mendapatkan musibah merasa senang hatinya Kenapa? Karena mereka menyadari musibah ini datangnya dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang misalkan dicubit sama orang lain. Tadi dicubit sama orang lain. Wah, kalau perlu kita hajar orangnya. Tapi kalau yang nyubit misalkan istri kita sendiri atau anak kita misalkan guyon-guyon terus nyubit ini mesti kita merasa senang. Padahal sama loh. Rasa sakitnya sama. Dicubit sama orang lain sakit, mungkin dicubit sama istri juga sakit. Tapi kenapa reaksinya kita ini berbeda? Karena yang pertama, yang nyubit orang lain ini kita marah. Kenapa? Rasa sakit dari orang yang nggak kita cintai, marah kita. Tapi kita ketika dicubit sama istri kita sendiri, misalkan guyon-guyon terus dicubit, ini kita senang, biasa malah ketawa. Kenapa? Karena rasa sakit datang dari orang yang dicintai. Begitu juga apabila seorang hamba sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan musibah, dia menyadari ini datang dari Allah. Dia cinta sama Allah. Maka ketika mendapatkan musibah dan mendapatkan nikmat, ini bagi mereka sama. Intinya ridho kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak gampang. Untuk ridho ini tidak gampang, harus proses. Yang lagi dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala Pasti kalau kita mau lihat kepada diri kita dan orang di sekeliling kita, masing-masing ini punya ujian masing punya ujian tersendiri. Ada yang mungkin diuji di dalam bidang harta oleh Allah. Ada yang mungkin diuji di dalam bidang keluarga oleh Allah. Ada yang mungkin diuji di dalam bidang yang lain, kesehatan ada yang mungkin diuji di dalam urusan pekerjaan masing-masing ada ujiannya mari ketika kita mendapatkan ujian ayo kita sabar aja justru yang paling nikmat ini apa ketika kita diuji oleh Allah kita tidak merasakan ini sebagai ujian Ketika sudah berlalu ujiannya oleh Allah, kita berdoa, uh kita diuji tadi sama Allah. Ini apa ini nikmat. Ini berarti kita sama Allah digampangkan jalannya kita untuk ridho menerima ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ujiannya orang. Kalau kita diuji di harta kita, sabar. Dan kita tetap berusaha. Waliyadzubillah mungkin ada orang yang hartanya banyak tapi anaknya ujiannya pada anaknya atau sama istrinya. Sabar dia, tapi dia tetap berusaha kasih tahu anaknya atau kasih tahu istrinya, nasihati anaknya atau nasihati istrinya. Ada mungkin ujiannya di bidang kesehatan. Kesehatannya nggak normal, nggak kayak orang-orang yang lainnya. Ya sabar. Cari obat supaya bisa sembuh kalau diperintahkan menjauhi sebuah larangan oleh dokter, jauhi larangan tersebut. Mari kita hadapi semuanya ini dengan cara yang indah. Kasih nikmat bersyukur, kasih ujian ya nerimo sama sabar. Ini seorang mukmin yang sejati. Dan ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang menurut kita ini buruk belum tentu menurut Allah ini juga buruk berapa banyak orang yang mungkin usahanya ini sudah hancur sama Allah kena ujian lagi justru karena ujian ini dia mendapatkan kesuksesan di waktu yang akan datang contoh ada di, di zaman Rasulullah itu pernah ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu ketika di perjanjian Hudaybiyah, orang kaum kafir Quraisy ngirim utusan sama Rasulullah. Waktu itu orang kaum kafir Quraisy semakin lemah, semakin terdesak posisinya. Sehingga mereka mengirim perjanjian damai, ngirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai. Datang orang kafir tersebut kemudian berdialog berdiskusi sama Rasulullah. yang Rasulullah mau kita sepakati perjanjian damainya. Isi perjanjian damainya demikian. Yang pertama tidak ada perang senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Selama 10 tahun. Perjanjian yang kedua, apabila ada orang kaum kafir Quraisy yang masuk agama Islam kemudian datang kepada Rasulullah di Madinah, maka orang ini harus dikembalikan ke Mekah. Harus sama Rasulullah harus ditolak, nggak boleh tinggal di Madinah. Kemudian apabila ada orang muslim dari Madinah yang murtad yang mau ke Mekah berbalik menjadi orang kafir lagi orang kaum kafir Quraisy tidak harus mengembalikan kepada kaum muslimin kan tidak adil ini kalau ada orang yang mau masuk Islam harus ditolak ada orang yang mau ke Madinah nggak boleh tapi kalau ada orangnya Rasulullah yang mau ke Mekah diperbolehkan kan tidak adil ini Perjanjian yang ketiga, apabila ada orang dari kalangan lain, bukan dari kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, silahkan bergabung dengan Islam, tidak ada masalah. Atau misalkan ada lagi dari kalangan lain yang mau bergabung dengan kaum kafir Quraisy, silahkan bergabung juga nggak ada masalah. Perjanjian yang ketiga, perjanjian yang keempat, kaum muslimin tidak boleh mengerjakan haji di tahun ini tapi mengerjakan umroh tahun depan setelah kaum kafir Quraisy menyingkir semuanya dari kota Mekah dan dikasih izin untuk tinggal di Mekah selama tiga hari dengan syarat gak boleh bawa senjata nah keempat persyaratan ini sebetulnya nggak adil terutama yang, yang nomor dua Nomor dua itu misalkan ada orang muslim tinggal di Madinah. Kok dia murtad, kemudian dia melarikan diri ke Mekah. Rasulullah tidak boleh minta dia supaya kembali lagi ke Madinah. Tapi kalau ada orang kaum kafir Quraisy yang mau masuk Islam, dia dari Mekah mau masuk Islam datang kepada Rasulullah di Madinah. Dia tidak boleh tinggal di Madinah dan dia harus kembali lagi ke Mekah kan tidak adil ini akhirnya para sahabat bingung ada yang protes ada yang demikian demikian dan lain-lain sebagainya ada yang merasa sedih ada yang merasa marah kenapa kok kita ini didolimi akhirnya tidak lama kemudian datang Abu Jandal ibn Suhail Jandal ibn Suhail ini sebelumnya kafir Kemudian dia datang ke Madinah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, saya mau tinggal di Madinah. Rasul nggak boleh. Perjanjian orang yang dari Mekah kalau masuk Islam nggak boleh dia tinggal di Madinah. Nah ini tidak lama kemudian datang dua orang kaum kafir Quraisy utusannya, utusan dari Muhammad. Saya dengar ada orang yang mau masuk Islam ya sesuai dengan perjanjian orang tersebut harus kembali ke Mekah Ada ditangkap Jindal bin Suhail ini ditangkap dibawa ke Mekah para sahabat sedih merasa marah ya Rasulullah ini ada orang mau masuk Islam masa dia harus kembali lagi sama orang kafir kata Rasulullah ini perjanjian dan ini insya Allah bakal jadi yang terbaik beberapa bulan kemudian datang lagi Abu Busair Orang kaum kafir kures mau masuk Islam datang ke Madinah menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Kata Rasulullah, tidak boleh kamu tinggal di Madinah. Terserah kamu masuk Islam, tapi nggak boleh tinggal di Madinah. Ya Rasulullah, kalau saya kembali ke Mekah nanti saya diganggu. Saya bakal mendapatkan ujian. Saya takut saya ini kembali menjadi kafir lagi. Kata Rasulullah nggak bisa, ini sudah perjanjian. Tidak lama kemudian datang utusan orang kaum kafir Quraisy. Sudah dibawa lagi ke Mekah Abu Busair ini. Dan setelah itu dalam perjalanannya kembali ke Mekah, Abu Busair ini membunuh dua orang pengawal ini. Kemudian setelah membunuh dua orang pengawal ini datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ketika perjalanan saya bunuh dua orang ini dan sekarang apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, terserah. Yang penting kamu jangan tinggal di Madinah. Ya sudah, akhirnya milih tempat di daerah antara kota Mekah dan Syam jalur perdagangannya orang kaum kafir Quraisy tinggal di situ nah, begitu tahu Abu Busair tinggal di situ ada orang Mekah yang mau Islam nggak ke Madinah tapi ke tempatnya Abu Busair ini bahkan Abu Jandal bin Suhail yang sebelumnya itu diusir yang sebelumnya itu dia terusir dari Madinah karena nggak boleh tinggal di Madinah dia tinggal di Mekah bergabung dengan Abu Busair di jalur perdagangannya kaum kafir Quraisy jadi sekelompok kaum muslimin di luar Madinah nah, kaum muslimin yang di luar Madinah ini tugasnya setiap hari kerjaannya ganggu ngerampok orang kaum kafir Quraisy yang mau berdagang ke Syam diganggu sama mereka sama mereka nggak ada urusan lagi bukan tinggal di Madinah kan ternyata setelah itu akhirnya orang kaum kafir Quraisy ngirim utusan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah tolong syarat yang nomor dua dibatalkan sudah biarkan orang yang mau masuk Islam langsung biar tinggal di Madinah wes kita siap sudah. yang mau masuk Islam biar tinggal di Madinah ini orang-orang yang masuk Islam ini sekarang ganggu perdagangan kita Ya sudah akhirnya oh begitu ya puas ya, ya sudah. Syarat yang nomor dua dibatalkan akhirnya Abu Busair dan Abu Jandal dan sekelompok orang yang lain tinggal di kota Madinah. Nah, baru kemudian para sahabat baru senang. Alhamdulillah, ada yang Allahu Akbar. Ini betul-betul luar biasa karunianya Allah ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini loh, kalian ini pemikirannya terlalu sempit. Rasulullah SAW itu punya pemikiran yang luas. Ketika orang Muslim dibiarkan tinggal di kota Mekah, kemudian orang-orang yang kaum kafir ini bergaul dengan orang Muslim, ini bisa jadi ada di antara mereka yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Ini taktiknya Rasulullah. Hikmah daripada peristiwa ini, terkadang kalau kita itu menilai takdir dengan akal kita, takdir ini terkadang tidak menguntungkan kita. Tapi justru takdirnya Allah ini, ketentuannya Allah ini, dibalik semuanya itu justru mengandung keselamatan bagi kita. Ada sebuah kisah, ada seseorang ini dia kalau dita, kalau menerima musibah ataupun menerima kenikmatan dia selalu mengatakan saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini bisa jadi baik juga bisa jadi buruk. Dapat musibah bisa bilangnya bisa jadi baik bisa jadi buruk. Kalau dapat nikmat juga bilangnya bisa jadi baik juga bisa jadi buruk. Ada orang ini suatu ketika kehilangan kudanya. Kudanya hilang. Wah, orang-orang pada kesian semua. Zaman dulu kehilangan kuda itu mungkin kayak ke kehilangan mobil mungkin. Orang-orang pada ucapan eh duka cita lah. Alhamdulillah yang sabar ya kamu ya. Ini kuda kamu hilang. Katanya orang yang ini yang kehilangan kudanya, loh kuda hilang ini bisa jadi baik juga bisa jadi buruk orang-orang heran loh ini kudanya hilang harta hilang kok bisa jadi baik bisa jadi buruk iya lihat saja nanti ternyata seminggu kemudian kudanya yang hilang kembali lagi ke kandangnya dan membawa 10 kuda liar akhirnya orang-orang oh iya yeah ternyata musibahnya itu justru berakibat baik. Datang lagi, ternyata betul omongan kamu ya, musibah itu justru berakibat baik. Loh, ini, loh jangan salah. Ini saya dapat 10 kuda liar ini, bisa jadi baik juga bisa jadi buruk. Loh, kok bisa tidak masuk akal? Dapat 10 kuda liar kok bisa berakibat buruk? Kita lihat aja nanti. Lama dia punya anak sering mainan, mainan sama kuda liarnya karena diajak mainan kuda liar, suatu ketika anaknya ini jatuh dari kuda liarnya dan kakinya patah. Ingat tuh, betul ya ternyata gara-gara adanya kuda liar anaknya kakinya patah. Datang lagi, wah saya ikut berduka cita ini, anak kamu kakinya patah karena kuda liar. Mudah-mudahan kamu bisa sabar tuh Jangan salah, ini bisa jadi baik juga bisa jadi buruk. Duh, kok bisa? Anak kamu kakinya patah kok bisa jadi baik? Ini bisa jadi buruk, ini buruk ini. Bukan bisa jadi baik. Dia lihat, lihat aja nanti. Tidak lama kemudian datang utusan dari raja karena raja ini mau mengadakan perang maka semua anak muda itu kena wajib militer anak muda yang normal kena wajib militer semuanya di anak-anak tetangganya wajib militer anaknya yang punya kuda tidak wajib militer kenapa kakinya dalam keadaan patah kok akhirnya baru tanya sadar oh iya ternyata ini musibah patahnya kakinya anaknya itu bukan berakibat buruk tetapi berakibat baik Begitu juga semua takdirnya Allah ini pasti berakibat baik. Yang kita anggap dalam pikiran kita ini buruk pasti mengandung akibat yang baik. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga di dalam satu kesulitan itu akan ada dua kemudahan. Dan yang harus kita garis bawahi juga, datangnya musibah datangnya musibah sama kita ini bisa jadi mengingatkan kita dari musibah yang lebih besar jadi kita ini terkena musibah yang kecil supaya kita ini selamat daripada musibah yang besar dikasih peringatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala Sebelum kita kena musibah yang besar, sama Allah dikasih musibah yang kecil. Pernah suatu ketika ada seorang mandor bangunan. Mandor bangunan ini jalan. Waktu itu nggak lama kemudian sama pegawainya dilempar pakai batu. Keluar darah. Mandor ini berhenti jalannya. Keluar darah ini dilempar pakai batu sama pegawainya. Marah. Ini kamu gila, Pak. Saya masih jalan. Kamu lempar pakai batu. Maaf Pak Mandor, bukan itu maksud saya. Saya tadi ketika Anda berjalan, Anda ini mau berjalan ke tempat yang di situ ada sengatan listrik. Saya takut kakinya Anda nginjek tempat tersebut. Kalau kakinya Anda nginjek kabel yang bertegangan tinggi itu, yang mengandung sengatan listrik, Anda bisa mati. Saya teriaki, Anda nggak nggak dengar. Ini dan satu-satunya saya lempar batu biar Anda datang ke sini. Nah, pertanyaannya, mungkin sudah berapa kali batu kecil yang Allah lemparkan untuk kita supaya kita ini bisa menghindar dari batu-batu yang besar. Sudahkah kita sadar? Sudahkah kita sadar terhadap lemparan batu-batu kecil ini? Atau justru kita semakin berjalan dan semakin menuju kepada musibah yang akan jauh lebih besar. Kesimpulan daripada pertemuan pada pagi hari ini ridho kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala berarti kita tidak protes kepada Allah dan kita tetap berusaha. Ditakdirkan jadi orang yang miskin bukan terus protes, nggak usah protes tapi juga usaha ayo usaha cari nafkah yang halal supaya taraf hidup semakin lama semakin meningkat insya Allah ini dan bahwasanya semua ketentuannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik untuk kita. Semua ketentuan Allah adalah baik untuk kita sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala? Apapun dapat kebaikan kita ridho, dapat keburukan kita ridho, insya Allah kita bisa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apabila kita sudah bisa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah maka kita akan memperoleh balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam kalimullah Beliau Nabi Musa ini bisa berkomunikasi dengan Allah. Beliau berkata, "Ilahi, dullani ala amalin idza amiltuhu radita bihi anni." Penutupnya ya. Ini ada sebuah amalan yang bisa mendatangkan keriduannya Allah kepada kita. Nabi Musa ini tanya, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang kalau aku amalkan engkau bisa ridho kepadaku faqala inna kala tutiku dalik. kemudian Allah berkata sama Nabi Musa kamu tidak mampu untuk itu Fakhara Musa alaihissalam sajidan lahu mutadarrian. Kemudian Nabi Musa langsung sujud bertadarru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Allah taala ilaihi Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Ya Ibn Imran, inna ridhaya fi ridhaka biqadai." Wahai anaknya Imran, yaitu Nabi Musa, sesungguhnya keridhaanku itu adalah ketika engkau ridho dengan semua keputusanku. Ketika seorang hamba ridho dengan semua keputusannya Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi hamba tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai seorang hamba, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Maka balasannya di sisi Tuhannya adalah surga yang indah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba yang bisa bersabar hamba yang bisa ridho dengan ketentuannya Allah, hamba yang ridho dengan semua keputusannya Allah, hamba yang ridho dengan semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wal afu minkum.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 Abu Bakar Sagran Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad al Habsyi wal Habib Abdurrahman al Zufri wal Syekh Sumailar wal Habib Ana Yusuf bin Abid al Hasani Sumailar wal Habib Qutbul Anfas al Habib Umar bin Abdurrahman al Tos wal Syekh al bin Abdullah Baros Sumailar wal Habib Qutbul Syair wa Khatil Bad wal Bilad al Imam Abdullah bin Ali al Haddad Sumailar wal Habib Ali bin Abdullah al Idrus wal Habib Ahmad bin Zain al Habsyi wal Habib Ali bin Abdullah segaf Sumailar wal Habib Ana Sidin al Zad al Habib segaf bin Muhammad al Sigaf wal Jami' auladih Suma ila rul habibana syekhuna gerbatana Sayyidina al-Jad al-Habib Muhsin bin Alwi Asikaf wal habibana syekhuna imamana gerbatana Al-Habibana Ali bin Muhammad al habsi wal Habib Bakar bin Umar bin Yahya wal habibana syekhuna gerbatana Sayyidul Makam al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asikaf wal Habib Syekh bin al Bakar Asikaf Suma ila rul habibana syekhuna gerbatana Al-Habibana Muhammad Anis bin Alwi al-Habsyi ثم إلى أرواح أوليائه وهذه البلدة ومشايخ هذه الجهة وبحقهم على على الله أسرارهم إن الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى الأولاد وأولى أولادنا فتوح العارفين ويفقه ويفقهنا في الدين وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم في إلى سواء السبيل wa yu'allimuna ta'wil wa yaj'aluna sayyidina Muhammadan lana syaikhan wa mursyidan wa dalil wa anna Allah yadil yutawilu amarana fi wa yuhasinu akhlaqana wa yusi'u arzakana wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yuzawiduna taqwa wa yahfaduna mina min kulli adzan wa balwa wa yaghdi jami'a duyunana adaina dunya bil maisarah wa idanal wa idainal ah, akhirah bil maghfirah wa yahbulana wa iyahum fi wa habu kulli bi kulli mali rijal minal ulum wal a'mal wa akhlaq wa niyah wa niyat wa ilah hadrati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.